معاشر الأساتذة والإخوة حفظكم الله pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu banyaknya nikmat yang Allah Jalla wa Ala telah berikan kita dalam hidup ini terlebih khusus yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah yang Alhamdulillah saya secara pribadi bisa bertemu bersama asyafi dan ikhwani di salah satu mahkad ahli sunnah wal jamaah yang ada di kota ini Alhamdulillah sambutan ikhwanina terhadap da'wat ila Allah Jalla Subhanahu tentunya saya bersemangat ziarah ke sini karena belum pernah melihat ikhwanuna yang ada di sini maka barakallahu fikum kendati pun sudah kehabisan amunisi kalau perangnya itu sudah kehabisan saya berdoa di jalan diberikan kesehatan untuk bisa bertemu bersama ikhwan ahli sunnah wal jamaah Alhamdulillah Barakallahu Fikum Tadi pun Ba'dal Maghrib Sesungguhnya saya ketemu istirahat Ya Tapi melihat semangat ikhwanina Untuk Melangsungkan Ya saya juga Kalau bisa dikata Yang memaksa sih Sampai terasa Demi samsan pun itu luar biasa tapi Masya Allah bilang ketika melihat semangat yang kuatnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu tidak ada barakallahu fikum yang bisa saya katakan dan juga sebagai nasihat buat diri saya sendiri Terus saya mengingatkan seperti ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa belum tentu yang menasihati itu akan lebih baik dari yang dinasihati. Karena kebaikan itu yang menilai adalah Allah Jalla Subhanahu yang akan mengoreksi lahiriah dan batinnya kita Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga dengan kita saling ingat mengingatkan dan nasihat nasihati kita terus punya kekuatan untuk memperjuangkan dakwah Allah jalla subhanahu wa ta'ala dalam apapun kondisi fitnah yang menimpa kita kita masing-masing punya ujian istri kita punya ujian anak-anak kita punya ujian kita diuji dari keluarga kita belum lagi urusan dakwah luar biasa barakulah fikum misalnya saya belajar dari sebuah sejarah. Sejarah awal daripada dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini. Dari sejarah itu saya berkata kepada ustaz-ustaz yang saya temukan, termasuk juga Ustaz Umar, yang dulu di awal-awal munculnya dakwah salafiyah. Masya Allah, sejarah dulu terulang lagi dan ini sebagai ujian barakallahu fikum buat ahli sunnah wal jamaah yang baru mengenal dakwah sunnah atau mungkin yang lama tetapi tertutup sejarah awal tentang dakwah ini rahiman wa rahimakumullah jami'an saya mengajak ikhwani hafizan wa hafizakum wal tidak untuk mencoba kembali menarik dengan ke belakang agar kita dari sejarah kita belajar bahwa ternyata kita diuji, diuji, diuji dengan sekian banyak ujian. Allah masih memberikan istiqomahan kita untuk berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hafizahmu hafizakumullah di awal-awal dakwah ila Allah Jalla Subhanahu muncul barakallahu fikum di saat itu yang mula dengan masih campur bau antara ya ikhwani, tafsiri dan misalnya adalah Ja'far Umar Saleh. Kemudian bergabung bersama teman-teman dekatnya. Di sana ada Ustaz Yazid, ada Abu Nida, di saat itu Yusuf Uthman Baisa yang, yang memimpin pondok pesantren Al-Irsyad dan sendiri mengalami barakallahu fikum di saat itu. Peristiwa barakallahu fikum pembersihan awal terhadap dakwah salafiyah dengan karya-karya besar terlebih khusus ulama-ulama yang ada di Madinah seperti Syekh Rabi' ya, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Mubqali Syekh Ubay Al-Jabiri dan seterusnya dengan karya-karya mereka ini tantangan pertama kali terhadap dakwah rahimani wa rahimakumullah datangnya ihya usra datangnya ihya usra yang dulu ini semuanya sejalan Ustaz Yazid kemudian Ustaz Ja'far di dalamnya saat itu. Kemudian Abu Nida, Ustaz-Ustaz awal dakwah di saat itu Barakullah maksudkan Mulai satu persatu berguguran di saat datangnya turunan bantuan itu. Turun bantuan tuan Ukhra. Mulai. Kemudian Ja'far Umar Khalid berusaha untuk kemudian menghubungkan kita dengan ulama. Di saat itu kita pindah dari muridnya Yusuf Utsman Baisa, saya pindah dari Fikum ke Degolan tempat Ustaz Ja'far dulu. Hafizan wa hafizakumullah Di saat munculnya kemudian jumlah Ihya'ut Turab Berbarengan dengan itu munculnya pemikiran asururiyah yang menjadi penebar paham sururiyah di Indonesia ini adalah Yusuf Usman Baisa. Konsep bahwa yaitu apabila kita menyebutkan kejelekan tentang seorang wajib kita sebutkan kebaikannya. Kedua, bahwa kita ambil sistematika dakwah ini dari jamaah tabligh. tanggul dakwah segala bentuk aturannya dari ikhwanul muslimin. Akibatnya dari salah Kepah ketika keluar konsep ini yang tampil menghadainya Ja'far Umar Sadiq. Muncul istilah-istilah dakwah gaduh-gaduh dakwah pramuka dan yang sejenisnya barakallahu fikum mencuat. Ustaz Ja'far Umar Talib di saat itu mengajak kita untuk kembali kepada ulama. Karya-karya besar ulama dibongkar kembali. Di saat kemudian Ja'far Umar Talib dengan murid-muridnya sibuk membaca kitab-kitab karya Syekh Rabi' Maka dari Abu Muda bersama teman-temannya Yusuf Usman Ba'isah menyebut bahwa memperingatkan dari kitab Syekh Raji karena ini termasuk kitab orang yang mutasyaddi dua istilah-istilah kemudian tahdir itu haknya ulama kalau orang baru belajar tidak berhak ini subhat yang dilontarkan oleh Yazid Jawa di saat itu mulai terus sampai kemudian berapa barakallahu fikum pengkaburan tentang ilmu al-jarh wa saya mengingat dari awal apa yang muncul sekarang ini PR baru ternyata tapi sudah lama terjadinya peristiwa barakallahu fikum sampai pada akhirnya rahimani wa rahimakumullah jelas antara Yazid Abu Muda bergabung Ja'far sendirian di satu. dari teman-temannya yang dulu dia berjuang bahkan satu sikap bahasanya sama Yusuf Usman Ba'isa Ja'far Umar Salih itu satu sikap mandinya dan seterusnya Barakallah itu karena saking dekatnya hancur lebur karena persoalan manhaj Allah itu terus terjadi perkembangan rahiman wa rahimakumullah sampai kemudian Allah Jalla wa Ala memperlihatkan di saat itu al-haq ma'al Ja'far kebenaran itu barakallahu fikum bersama Ja'far Ustaz Ja'far tidak peduli di saat itu dia dikatakan jahil, dikatakan ini, dikatakan itu tepat. yang mengikuti ulama yang memperingatkan, memperingatkan dari ihya usurai, kerusakannya, dan memperingatkan dari manhaj sururiyah. Jelas kisahnya. Sampai kemudian Barakallahu Fikum peristiwa itu masuk dalam pintu jihad. Rahimani wa rahimakumullah termasuk dalam pintu jihad Barakallahu Fikum itu dengan banyak usaha untuk mencari fatwa termasuk pimpinan Dewan Fatwa di saat itu diserahkan kepada Ustaz Zulkarnain untuk kemudian berangkat ke Yaman, berangkat ke Saudi dan seterusnya untuk mencari fatwa sampai kemudian keputusannya bahwa di Maluku itu adalah jihad di Maluku itu adalah jihad Barakulah Fikum kemudian berlalulah. Di awal-awal <coughs> kita menemukan peristiwa yang menulis ini. Abdul Karim pulang dari Yaman, itu saya menyusul pulang. keluar fikum. Banyak penelitian dari Allah. Namun kita, saya secara pribadi tidak bisa berbuat apa-apa saya mencoba untuk menghadang Ja'far dalam peristiwa Salman membunuh seorang yang dianggap misionaris bersama Rahmat. Ahmad Kendari. Ya. Rahmat Kendari sampai diproses untuk dipenjarakan. Di sana saya mencoba untuk kemudian menahan Ja'far karena tidak sesuai dengan fatwa yang dia nukilkan dari Syekh rahimahullah. Itu pun Anda. Artinya saya disikapi, dikucilkan dan suruh bersama Ja'far. Tapi saya tidak peduli di saat itu. Terpajang itu. Sampai kemudian delegasi keberantakan pasukan ke Ambon. Dari awal sudah kelihatan barakallahu fikum Maksudnya peristiwa terjadi ketika mendatangi gedung putih. Ya, dalam fatwa Ustaz semua yang ada. Dikatitu rahimani wa rahimakumullah semua. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa rahimani wa rahimakumullah. Ustaz-ustaz sudah dianggap boneka sama siapa. Jadi setiap pertemuan-pertemuan Ustaz-ustaz tidak bisa berbuat apa-apa pun dia tahu kalau ini salah Peristiwa yang ada di Solo Itu juga dengan satuan Ustaz Zulkarnain Banyak peristiwa-peristiwa Yang menakutkan dan mengerikan Membahayakan dan memiliki prinsip-prinsip dakwah Salafiyah Di saat itu rahimani Rahimakumullah sampai kemudian terjadi pemberantasan jihad. 29 orang dikirim. Sampai kemudian berlangsung sekian tahun jihad sudah kejadian-kejadian yang sangat mengerikan sesungguhnya. Yang kita tentunya mengaku salah dan bertobat dan sudah diumumkan rilis taubat. Barakallahu fikum ustaz-ustaz kita lewat majelisnya rahimani wa rahimakumullah. Nah, sampai kemudian peristiwa sekian tahun berjalan. Ustaz Luqman pulang dari zaman baru ke Mahasiko. Belum sempat banyak dia di Jawa. Beliau dipanggil untuk menggantikan panglima di Jawa. Hafizhani wa hafizhakumullah. dalam peristiwa itu barakallahu fikum waktu itu kita berharap kepada ustaz-ustaz kita untuk bisa menarik Ja'far tidak ada yang punya kemampuan sampai kemudian keluar Ustazul Akmal lepas dari Ustaz dia Ustazul Karnain lepas dari jelakan laskar dia Ja'far sedang menancapkan kukunya terhadap nasibnya. Setelah itu jazahullahu khair. Ustaz Luqman Barakallahu Fikum bergerilya mati-matian untuk mengingatkan, memberi, menanamkan keberanian kepada Ustaz. Ustaz-Ustaz yang ada, karena ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh Laksar Barakallahu Fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian usaha besar yang dilakukan oleh Zafar Umar Khalid dihadapi dengan pelan sama Sayyid Mas. Pada peristiwa kemudian dia menyaksikan sesuatu kejadian dia minta pulang dari Jawa ke Jawa. Apa yang diperbuat oleh Jafar? Dia menemukan sendiri kok keberkahan itu luar biasa. Artinya tidak seperti awal menemukan. Beliau bergerilya ternyata banyak penyimpangan yang khusus dilakukan oleh Ja'far Umar Khan dekat sama politik politikus bergandengan dengan orang-orang yang sangat menakutkan dan mengerikan terhadap dakwah ilallah jalla subhanahu Ustaz Lukman bergerilya untuk kemudian bagaimana caranya ribuan orang yang di Poso ataupun yang ada di anda bisa terselamatkan dan lepas dari tangan Ja'far Umar Faru. Usaha besar yang dilakukan oleh Ustaz Luqman, dia dihinakan, dia direndahkan sama Ja'far Umar Faru. Tapi dia sabar. Sampai pada akhirnya ditawifikirlah dengan jasa beliau. Memanggil Ustaz-Ustaz terutama, yang dituliskan sama Ja'far, dan diandung maupun ditusuk. kemudian memberitahukan kesalahan jasa Umar Salih fatal dan besar maka di saat itulah kita segenap asal tidak kemudian mendukung majlis untuk mengidam jasa Umar Salih mengidam jasa mengidam Ja'far di majlis terbuka segenap asal Alhamdulillah Allah berikan keberhasilan untuk kemudian Ja'far mengaku salah dengan bahasa karena dia mau disidang di kepemerintahan di Jakarta sebelumnya disidang sama ustaz-ustaz kita dan berani darah keluar hukum di saat itu rahimani rahimahumullah sampai pada akhirnya dibentuklah belas orang untuk berbicara lebih lanjut tentang keberlangsungan kajian. Di sana sudah diputuskan di negeri karena fatwa para ulama untuk bubar kedua ketidakmampuan kita dari banyak hal banyaknya penelitian-penelitian kita terhadap dakwah lalu kita bubar barakallahu fikum Ada pertemuan 13 orang bersama Ja'far Umar Khalid untuk semakin mendekatkan pembubaran itu luar biasa sampai kita takut waktu itu ya ada gelap di samping-samping sebungkam karena khawatir kalau dapat kantung ngamuk lalu kemudian dibahas lebih khusus sama Ustaz Lukman untuk menghadapi Ja'far sendiri perih sekali kekuatan Ja'far luar biasa Barakulah fikum maka di saat itulah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan ikhwan-ikhwan kita yang ada di Jabhah Allah selamatkan melalui tangan Ustaz Luqman Jazahullahu Khair. Allah Jalla wa menyelamatkan ribuan orang yang ada di Ambon, kemudian barakallahu fikum yang ada di Pusu. Alhamdulillah Ja'far tidak bisa berbuat apa-apa untuk kemudian kembali ia menerapkan kekuasaannya di Ambon selama ribuan orang barakallahu fikum. Sampai kemudian bukan hanya ribuan orang di Jawa, sampai di Jawa dan di sekitarnya, di luar Jawa, selamat dari tenteramannya Za'far Umar Talib rahimani wa Para ulama pun berusaha mengingatkan, menasihatkan Ja'far. Berangkat bertemu kepada ulama tulang dari ulama. Dia tulis rilisnya bersama ulama Ja'far. jasa itu berani. Dia menulis dengan tanpa ada rasa malu untuk mengaku saya bertaubat, saya ini, saya itu. Dia sebarkan lewat majalahnya pengakuan taubatnya barakallahu fikum. Tapi karena dia seorang diri, sebentar melakukan kesalahan yang sama sebentar melakukan kesalahan yang sama. Ustaz kita sabar untuk menunggu bagaimana fatwa para ulama tentang jasa Umar Salih. Tahu kesalahannya. Kirim lagi berita. Si Khobi minta tentang berita dikirim sama Ustaz-Ustaz kita. Berita terakhir tentang jasa Umar Salih dan seterusnya. Sampai kemudian para ulama menghukumi murid tadi onzal Tersesi urusan Kita ikuti fatwa para ulama Dan Ja'far telah dibimbing Barakallahu fikum oleh ulama Ja'wah Asyid Muhammad bin Hadi Asyid Abdullah Bukhari Asyid Ubat Al-Jabiri Asyid Khadi Afirahullah Sandi Afirahullah Tuhan mereka membimbing kita rahimahmu wa rahimahkumullahu jaitan sepakat untuk meninggalkan Ja'far Umar Talib rahimahmu جميعا ya الحمد Alhamdulillah. Kemudian bergulir waktu darah Allah fikum. Ternyata PR yang sama di awal itu menjadi PR sekarang kita ini rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan peristiwa Ustaz kita yang di Makassar yaitu Ustaz Zulkarnain. Rahimani wa rahimakumullah peristiwa awal sesungguhnya. Usaha untuk kemudian menyatukan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah mulai dari kedatangan syekh pertama kali yaitu Syekh Salim Ramuhri dengan Syekh Abdullah di saat itu Barakallahu Fikum untuk menyelesaikan terjadi pertemuan pertama kali di Jalan Kaliwa atas Ustaz-ustaz kita, ada Ustaz Utama, ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz Barakulahikum, Ustaz Abdul Somad, ada kemudian Ustaz Lukman. Semuanya Barakulahikum Ustaz-Ustaz ini cuma diminta untuk tanazul. Tahu dari awal bagaimana Ustaz uh, Zul Akmal, kemudian Ustaz Zul Karnain, dan seterusnya. Tahu Barakulahikum. Tapi untuk menjaga ikhwan kita disuruh tanazul, ustaz-ustaz maksudnya. Sampai kemudian sekian ustaz filter masai sini berganti. Barakallahu fikum sampai kepada peristiwa kedatangan Syekh Abdullah terakhir untuk kemudian ingin kembali mempertemukan antara Ustaz Zulkarnain sama teman-teman Ustaz Abdul Mukti dan juga Ustaz Lukman bersama teman-teman Ustaz Lukman sama teman-teman juga menolak tidak mau bertemu kenapa tidak mau bertemu karena dalam sejarah sekian pertemuan masyarakat kita cuma disuruh tanazul tanazul itu bahasanya ngalah ngalah ngalah muncul itu kita gak apa tapi terus muncul gejolak gejolak gejolak gejolak Sampai kemudian kedatangan terakhir si Abdullah minta ketemu dia belah tiga Ustaz-ustaz kita meminta kepada si Abdullah. Yaitu meminta agar si Abdullah ini jangan menurut kita tanajul, tapi jadi hakim. dan salah katakan salah, wajib ribu Yang benar katakan benar. Syekh Abdullah angkat Tidak sanggup kemudian untuk menyelesaikan kalau permasalahannya itu adalah tahkim majelisnya. Berlalulah kemudian. Tidak ketemu tahu. Fitnah makin tersebar. Fitnah barakallahu fikum bertambah lagi. Belum lagi urusan di daerah. Antara ustadz dengan murid, antara ustadz dengan ikhwah. Itu terjadi di banyak tempat Rahimani wa jami'an. Dan tidak ada Barakallahu fikum yang dianggap oleh ustaz-ustaz kita. Kemudian ikhwan-ikhwan di daerah yang bisa menyelesaikannya kecuali Ustaz Lukman. Ada Ustaz Hanan Bahanan di sana sini bermasalah sama ikhwan yang dicelpon yang dimintai pendapat, yang menyelesaikannya Ustaz Lukman. Di sana ini persoalan. Ustaz Lukman diminta oleh ikhwah. Sampai Ustaz Lukman dia sendiri bercerita kepada saya. Saya itu sudah berusaha untuk tidak. Karena dia tahu nanti di belakang hari akan menjadi sesuatu yang amat besar. Ternyata benar. Semua serangan-serangan itu tertuju kepada dia. Kenapa Barakallahu Fikum tadi kan yang kita gambarkan semua persoalan antara ustadznya dengan muridnya, antara ustadz dengan ikhwah bermasalah di daerah itu kemudian larinya Ustaz Luqman. Ustaz-ustaz yang bermasalah ini ada yang masya Allah menerima diingatkan dinasihatkan ada yang sama sekali tidak menerima. Nah, yang tidak menerima diingatkan itu bersama satu karena lewat Facebooknya dulu mencela mencaci maki hati karena kekecewaan dikeluhkan urusannya Allah dalam fikum tidak mau rahiman wa rahimakumullah hingga serangannya itu ke Ustaz semuanya barat تروح أنت في المسجد معاشر الإخوة تقدم فتوى الشيخ ربي تنتقل سجل الكرنين lari dan kepada Ustaz Lukman. Coba anda bayangkan. Seolah-olah dalam gambaran kita barakallahu fikum. Ini semuanya karena gara-gara Lukman. Keluarnya fatwa Syekh Rabi' dia sendiri bersumpah dengan mengatakan saya bertanya apa benar antum itu pernah bercerita tentang Ustaz karena di hadapan Sukhrun Wallahi sepatah kata pun tidak pernah saya berbicara tentang saya berusaha menjaga Syahrul itu tahu di Bisabdar Allah hukum pertemuan di tempat beliau di musim umrah. Pertemuan bersama Syekh Wadi ini sesungguhnya itu merupakan undangan resmi dari Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madhan. Undangan resmi pusat pusat ya, dari pihak kita Ustaz Lukman, Ustaz Muhammad Umar Aksaya, Ustaz Somar Suaidi, ya, kemudian Ustaz Raisi, itu Ustaz Ustaz, Ustaz Abdul Samad, semuanya diundang. Dari Ustaz karnain dan teman-teman, termasuk Ustaz karnain termasuk Barakallahu Fikum Zul Akmal, termasuk juga di saat itu Subhanallah Ustaz Jauhari, Ustaz Ain, semuanya ditulis langsung dengan tangan Syekh Muhammad bin Rabi Al-Masqali untuk kemudian bertemu di sisi Syekh Muhammad bin Hadi. Qadarullah. Pertemuan itu tidak terjadi karena Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali keluar dari Tidak terjadi. Sampai kemudian terjadi pertemuan itu di majlisnya Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Tiga puluh yang kemudian diangkat di majlis itu tiga poin yang diangkat di majelis itu pertama terkait dengan Ja'far. Terlihat di hadapan Syekh. Mereka mencoba membela Ja'far. Ya Syekh lebih tahu siapa itu Ja'far. Sampai kemudian mengatakan, Ya Syekh ada Luqman menutup pintu taubat bagi Ja'far. Ya Syekh lebih tahu. Sebelum mereka berbicara tentang Ja'far, Syekh lebih tahu siapa itu Ja'far. Sampai kemudian Barakallahu Fikum Syekh paham Syekh kemudian mengatakan Anak ini anak-anak Nak ini anak Saya ini nggak punya harapan lagi sama siapa Kata Syekh sendiri Di saat mereka meragukan Ini Syekh Lukman menutup pintu taubat bagi Ja'far Subhanallah Perhatikan Barakallahu Fikum bersamaan Ja'far dari awal Syekh dari awal mengingatkan Ja'far, menasihati Ja'far, bahkan terakhir mencari Ja'far. Sekarang ustaz-ustaz kita ini berusaha untuk membawa barakallahu fikum terkait dengan persoalan Ja'far. Ada Luqman, Luqman judulnya. Dianggap bahwa dia menutup pintu taubat bagi Ja'far. Dijawab sama Syekh tentang dia sendiri sudah tidak punya harapan bagi Ja'far Umar Salih. Dan tapi kembar ke Sampai kemudian terkait dengan isi Raja. Asyik bertanya, mana ada yang punya tujuh Raja? Di dalamnya disebut ada firanda, ada ini. Siapa firanda kata Syekh? Syekh Lukman mengatakan si Khalid dan tahu tentang firanda. Khalid, hmm lalu ziarah ke Indonesia. Ketika tentang Belanda, ini Sampai kemudian kalau Fikum kesimpulan sih tentang Haji Raja untuk kemudian tidak mendengarkannya. Sudah itu terkait dengan wujud Jawa. Di satu Sabdul Karnain mengatakan bahwa wujud Jawa itu adalah salafi mudakna. kalau dakna. Sebelum tahu siapa lagi, Syekh itu sudah lebih tahu dia. Jafar, wajib, Abu Muda. Itu saya sudah tahu. Siapa wajib Jaya itu bagaimana suprahnya. Bahkan dulu ketika terjadi cek sama Jafar, Ustaz Musamah membawa Ustaz Wajib ini ke Syekh Rajul memperkenalkan pertanyaan kepada wajib jawab padahal itu sudah sudah keluar dari Ja'far Antara ma'a Ja'far dulu anta bersama Ja'far ia dengan pura-pura mengaku padahal dia tidak bersama Ja'far Sam, anak sama Ja'far. Coba antum Si itu tahu siapa wajib dari awal dakwah ilallah jannah subhanahu sampai kemudian terjadi Syekh Barakallahu Fikum uh, eh, Sajil Karnain kemudian bukan karena akhwanina melihat kasetnya ya kita tak tahu sendirilah mendengar peristiwa pertemuan itu bah dari situ Syekh mengerti bagaimana mereka mencoba untuk membela mereka-mereka ini sementara menjatuhkan teman-teman kita terlebih khusus menjatuhkan Ustaz Luqman di saat itu dengan kiprah, dengan watak, dengan sikap <clears throat> seperti itu Syekh kemudian tahu Barakallahu fikum Hafidhanu hafizakumullahu jamiah sampai kemudian bergulir waktu ya, pulang ke Indonesia sebelum pulang ke Indonesia ini kan termasuk dalam catatan besar sesungguhnya tidak kuat dengan Syekh Rabi lalu berangkat ke negeri Yaman bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Imam ingin menanyakan juga kembali tentang sisi Raja Arabia Raja keadaan pembelantan padahal semua ulama yang ada di Yaman itu mengembalikan urusan da'awiyah kepada syekhnya. Nah ini dari pusat turun lagi. Untuk mencari. Alhamdulillah. Ikhwanina mengerti berita. Kalau ustaz-ustaz ini sudah berangkat. Sudah dari majlisnya syekhnya. Datang kepada Syekh Muhammad Al-Imam. Bertanya tentang politik Indonesia ada radio <clears throat> membaca kitab-kitab ulama ahli sunnah bagaimana pendapat engkau Alhamdulillah Syekh Muhammad Al-Imam segera mengatakan Antum kembalikan kepada saudara ulama Tidak dapat apa-apa Saksi baru saudara yang hadir dalam pertemuan Yang namanya Ustaz Saifun memastikan sebelum berangkat ke arah Yaman ini persaksian yang dia ikut dalam rombongan ya <coughs> dia bercerita ini supaya tahu ya bagaimana perjalanan ulama sampai keluar peringatan begitu keras barakallahu kita sampai kemudian Ustaz Saiful Allah yang menulis khutbah Saifuddin Zuhri yang di majalah syariah Saifulin Zuhri termasuk dalam rombongan Ustaz Zulkarnain di saat itu. Kemudian sebelum ke tempat Syekh Al-Imam di Kawar, beliau sendiri yang cerita di majelis pertemuan Ustaz-Ustaz yang ada di majalah saya bercerita dan sebelum kamu berangkat ke Syekh Muhammad Al-Imam kami sepakat untuk tidak membicarakan hasil fatwa Khusyadi di Indonesia. Allah Akbar. Coba antum perhatikan bagaimana. Ini sebelum berangkat ke arah Yaman dan kita. Lalu setelah berangkat ke arah Yaman, diputuskan berangkat ke Yaman. Dalam kondisi tidak ada kesepakatan bahwa hasil fatwa Syekh jangan disebarkan di Indonesia dari pengakuan yang hadir dari Ustaz kita di saat itu Barakallahu Fikum. Berangkat kiamat, bawa tangan kosong. Tidak mendapatkan kekuatan fatwa dari Syekh Muhammad Al-Imam. Sampai di Indonesia, ribut lagi. Tentang masalah fatwa Syekh Robi. Ribut. Tiap ributnya, ada yang mentakwilkan ke sana dan ada yang mentakwilkan ke sini maksudnya Syekh Rabi ini Ja'far Saleh ya kemudian berita Ustaz Askari tentang pertemuan dia dengan Sajjul Karnain diundang berangkat ke Sulawesi bahwa Syekh Rabi bermaksud jangan saling takdir menakdir tentang Siti Raja Radio Raja ini akan menyebabkan hilang demi coba antum bayangkan sudah jauh-jauh bertemu dengan alim ulama. Sampai di Indonesia, fatwa itu disimpulkan sendiri. Ustaz kita kiai, ustaz-ustaz kita saya tahu. Mulai dari saya mengenal mereka dari awal dakwah ini. Mereka itu orang-orang arif, bijaksana. Ya, kecuali yang menentang saya dari ustaz-ustaz yang lain. Mereka tidak segera untuk kemudian menanggapi takwilan daripada Ustaz Ustaz Udauni. ini. Iya. Segera menulis merangkum kembali. Subhanallah. Tentang hasil. Sebelum ditemukan bukti ucapan Syekh Rabi yang itu direkam oleh mereka semua. sejukkan Zulkarnain dan teman-teman. Allah Awalnya diingkari kami, tidak punya akal. Berbagai macam. Ternyata Allah bongkar. Sebelum Lukman saya tahu, sedihnya luar biasa. Kenapa bersedih? Karena tidak ada yang merekam. Tapi yang Rabi. Cuma semuanya, sekian orang itu mengingat. Syekh Rabi mengucapkan demikian. Ditulis, diangkut. Untuk kemudian diserahkan kepada atau namanya Syekh Khalid Syekh Khalid menyampaikannya ke Syekh Khalid atau benar ini rahsia karena semua ustaz ini khawatir ada kalimat yang keliru ternyata semua ustaz yang hadir sepakat menulis hasil fatwa dari Syekh Khalid kemudian untuk dikirim ke Syekh Khalid dicampurkan ke Syekh Khalid benar enggak berharap nanti dari Syekh Khalid muncul tahu kini pemusnahan ini dia wasiat beliau tidak berbagi berkelit sana kemari ya dituju ini dikit itu kasurin yang takwa heran betul. benar keajaiban terjadi sampai kemudian barakallahu fikum setelah peristiwa itu terjadi fatwa itu kan dikomentari bukan dikomentarinya ditakwilkan Syekh Rabi memperingatkan keras dari Ja'far. Syekh Rabi memperingatkan keras dari Abu Jawa. Syekh Rabi memperingatkan keras dari Radio Raja. Di saat itu Barakallahu Fikum. Ternyata sampai di Indonesia desa. Yang masih ingat fatwa betapa kerasnya Syekh Ustaz-Ustaz kita. Yang ini sepakat. Kita sampai heran saya berangkat ke Sulawesi, saya ditanyakan, bagaimana tentang kecil Radio Raja? Ada orang yang menyatakan bahwa bagi orang awam boleh, tapi bagi Allah sunnah tidak usah. Jangan didengar. Pokoknya ditakdir. Subhanallah. Sampai pada akhirnya Ustaz Luqman saya coba tanya. Dia coba kata. Insya Allah, Allah akan bongkar. Jadi saat dimana ternyata rekaman itu ada. Yang merekam itu adalah Ustaz Abdul Mukti mananya yang juga pengasuh pelita pelita sunnah ya. Pelita sunnah. Ya, teman kita dulu sama Ja'far di Yaman juga dan seterusnya. Ternyata dia yang punya rekaman lebih kuat lagi ustaz-ustaz kita. Ternyata apa yang selama ini yang mereka mencoba untuk menulisnya kaidah ternyata takam. Subhanallah. Allah memberikan pertolongan bersama Ustaz dalam susah payah. Karena ini sudah tersebar. Berbeda seperti yang dibilang di tempat Syukhri. Tapi saya tidak ada yang berbicara. Sampai ketemu rekaman itu bagaimana jelas ucapan syukur. Mulai semakin membesar. jakar semakin meri. jakar soleh maksudnya. Ia semakin dekat dengan apa? Dengan radio raja dan sas Terus. Sampai kemudian Barakallahu Fikum. Syekh mengeluarkan fatwa tentang ustaz kita di Makassar. Syekh mengeluarkan fatwa tentang Ustaz kita di Makassar. Itu pun bukan langsung benar sama Ustaz kita. Jangan. Itu adalah apa yang terjadi antara pertemuan Syihani dengan Syekh rodi Ketika mendapatkan darah kewajiban berikan, Syihani kemudian saya baca sendiri. hasil daripada di tempat Ustaz Luqman ini dari Syekh Ali dikirim barakallahu fikum sahabatnya Yakub Ustaz Luqman pesan ke saya Afwan inna hasiah Subhanallah dia jaga sama Ustaz Luqman turunnya fatwa Syekh Rabi itu sendiri tentang Ustaz Jabah تسجل قرنين متلوث لا أطماسك يمشي على طريقة الحج على طريقة الحلم كما أستاذ لقمان قال دي يتحقق قال إن جد فتنة يعني أخبر أبا الحق يستطيع أبا بشكله مستاذ لقمان دي بل يتحقق تقوى بل يتحقق قرنين kalau sekiranya sampai kemudian fatwa itu tersebar, dia tahan dua bulan. Rahimani rahimah rahimakumullahu jami'an. Sampai pertemuan majalah syariah tahun di 2000 kemarin yang 2013 Desember 2013 Desember ya datang dari Syekh lewat WhatsApp kita baca dan dibacakan. Apa kalian sudah sebarkan fatwa Syekh Robi dua bulan? Ditahan sama Ustaz Lukman. Itu termasuk dari bagaimana Ustaz Lukman itu arif. Dan kita tahu dia mas. Sampai kemudian ke Indonesia ini. Saya, wallahu أحق أن يحسبك والله حسيبك ولا إزلت على الله أحدا dua bulan datang kemudian beliau dengan kalam keras ucapan antum buruk buruk itu orang dingin gitu kata Tuhan membalas uh, bertanya sudahkah kalian sebarkan fatwa Allah yahdikum, Allah yahdikum. Rukuklah juga. Dituding sama si Ali. Antum buruk, katanya. Antum itu orang-orang jini. Kalau mereka yang dapat fatwa, segera mereka sedar. Tapi kalian, wah, dimarahi sama si Ali. Hada ilm kalam min ulama ulkila. Sampai kemudian, Bismillah, Ustaz Luqman. siap juga menanggung risiko. Beliau rilis pertama kali membuka tentang ini, saya juga hadir, itu terjadi di Tawang Mangu, di Solo. Nah, ke atas ikhwan-ikhwan kita kemudian mendengarkan Ustaz Yusman mengungkapkan fatwa daripada Syekh Razi tentang Ahu Najib Karnai. Letak kami sudah meledak. Terus sudah ke sana kemari Barakallahu Fikm. Ada yang setuju, ada yang menerima, ada yang masya Allah. Sampai kemudian baru sudah fikum. Setelah itu, set, mulai terjadi pembelaan terhadap diri terjadi Sampai kemudian beliau berniat untuk kemudian umrah. Ya. Berniat umrah, marah Sampai kemudian kita bisa nasihani berjanji untuk rujuk. Ya. Ketemu sama Syekh Hamid berjanji untuk rujuk. Ketemu sama Syekh Rabi. Syekh Rabi mengingatkan. Ya. Ketika Ustaz Askari bertemu dan Ustaz Askari menyebutkan. Fatwa Syekh Rabi kepada Ustaz Zulkarnain. Lahatnya. In sadaqah kata-kata ini kalau dia jujur. Alhamdulillah. Wa illa kalau tidak jujur kata Syekh al-amr Kata Syekh menceritakan hal ini kepada uh, Ustaz Asyari Ini juga ucapan yang sama dari Syekh Barokah hal ini. juga dari Muhammad bin محمد karena hadir di saat itu in صدق mengaku rujuk akan rujuk siap kata Syekh Rabi in sadaqa Alhamdulillah kalau dia jujur dalam rujuknya Alhamdulillah kalau tidak Al-Amru Ta'ala urusannya yang berikutnya sudah barakallah hukum sampai kemudian terjadi del dari Syekhani. dan itu kemudian diangkat mencuat menyuruh ini men karena Syekhani dalam benak dia bahwa Ustaz Zulkarnain sudah benar-benar rujuk dan menampilkan hidupnya setelah pulang dari Arab di Makassar beliau berbicara, "Kate, saya disuruh rujuk dari sesuatu yang saya tidak tahu kesalahannya. Coba antum bayangkan. Ini peristiwa Allah fikum. Ustaz-ustaz dikumpulkan. Termasuk yang jadi saksi ustaz yang ada di Alhamdulillah. Jadi pun diundang. Kenapa Ustaz Abdul Rahim begitu jahat di saat itu? Karena beliau didustakan terus sama Ustaz Zulkarnain. Disimpan fatwanya di sini. Kan dulu kata Ibrahim sama beliau dalam banyak hal. Tapi setelah beliau melihat, apalagi ditambah dengan berangkatnya beliau umrah, bagaimana para ulama barakallah fikum terhadap Ustaz Luqman dan teman-teman rahimani wa rahimakumullah menyaksikan langsung. Makanya Ustaz Abdurrahim sangat melagak terus meningkat menjelaskan tentang akazib yang ada pada Ustaz Zulkarnain itu sendiri. Di Indonesia, baru pulang dari Masaya, mengaku rujuk di hadapan Syekh Rabi, Syekh Hani, Syekh Muhammad bin Ghali, sampai di Indonesia mengumpulkan ustaz-ustaz yang ada di Masyarakat, lalu kemudian mengucapkan, ke saya mau rujuk dari sesuatu yang saya tidak tahu di mana kesalahan saya. Antum bisa bayangkan. Umroh dengan biaya besar lah, kalau itu dari kantongnya, enaknya sudah diboskan. Besar. Untuk kemudian duduk bersama Syekh kesempatan. Kalau sekiranya Syekh berucap demikian, minta dan apa kesalahan saya dan seterusnya. Kalau dia benar-benar jujur loh ya, sampai di Indonesia kok malah bercerita kelas itu saya tidak saya disuruh rujuk dari sesuatu yang saya tidak tahu kesalahan saya coba aku bayangkan kelas itu setelah peristiwa ini Ustaz kita mendengar hal ini Ya Allah Selain kepala Masa sih imam ketemu dengan imam Imam Rizal wa Lalu kemudian menurut meminta nasihat, meminta ini siap untuk rujuk, sudah tidak balik. Tidak tahu dari rujuk mau dari mana. Dari kesalahan yang mana, barakallahu fikum. Nah, dalam tenggar ini, Ustaz-Ustaz kita terus mengelus kata. Kenapa? Ustaz Askari berangkat. Sebelum Ustaz-Ustaz kita berangkat umrah, Ustaz Askari sudah ngebel dari ini ucapan syukur in sadaqah kalau dia benar taubatnya alhamdulillah kalau sekiranya la al-amru kali kata Syekh Robi lima makna yang sampai di Indonesia yaitu kalimat itu yang kedua saya disuruh rujuk dari sesuatu yang saya tidak tahu kesalahan saya apa Allahu Akbar coba antum bayangkan barakallahu Nah, peristiwa kesiapan Nusabu, Fermen, rujuk agar berkomprehensihani. Menyuruh ini, menyuruh itu. Sudah barakallahu fikum. Dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Sampai merasa terpukul ustaz-ustaz kita dengan telkonferen tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam terkonferensi itu mentah mentahdir Ja'far oleh habis-habisan. Setelah itu tidak ada dari Ustaz Zulkarnain tahdir terhadap Ja'far Umar Ja'far Soleh. Tidak ada sikap untuk barok dari Ja'far. Terus terjalin hubungan. Subhanallah, Barakallah kita Sampai pada akhirnya Ustaz-ustaz kita bersama rombongan umrah termasuk Ustaz Abdurrahim termasuk Ustaz Hasan Rossi. Bisa itu barakallahu fikum. Baru di sana kemudian Subhani rahimani wa rahimakumullah termasuk barakallahu fikum orang yang sakit setelah memberikan telekompres ternyata bukti rujuknya itu sama sekali tidak ada luar biasa barakallahu fikum Syekh Hamid marah. Syekh Muhammad bin Walid juga demikian. Marah marah. wa rahimahumullah. Berasa didustakan dengan sikapnya Ustaz Zulkarnain. Barakallahu fikum. Terjalin sudah. Subhat muncul lagi tentang telekonferensi. Tidak percaya sama ustaz-ustaz kita yang umrah. Karena tidak ada dari Syihani pencabutan dan semisalnya kue tersebar sudah. Dari awal antum bayangkan peristiwa demi peristiwa ini. Ya, sampai kemudian datang Syekh Usama Atoya namanya. Usama Atoya yang barakallahu fikum datang ke Indonesia pesan Syekh Abdullah Al-Bukhari agar jangan memberikan di pesan ustaz-ustaz kita karena diundang sama ya rencana mau berobat dan dimanfaatkan kesempatan untuk isi, bersama Sayyidul Akmal termasuk Sayyidul karni. Ustaz Abdul Asyid Abdullah Al-Bukhari berkesan kepada Ustaz-Ustaz kita jangan berikan Usama Atoya berbicara karena Usama Atoya ini termasuk orang yang bermasalah di Saudi di sisi para ulama Ustaz-Ustaz kita berangkat memberitahukan Masya Allah dari hal itu dia berusaha untuk kemudian memerintahkan kepada Ustaz Zulkarnain dan Ustaz Zul Ahmad untuk menulis kesalahan-kesalahan poin-poinnya. Coba anda bayangkan. Untuk nanti anda tahu barakallahu fikum. Allah dari suruh rujuk dari kesalahan. Tiba-tiba datang Usama atau yang ini. Semaksa dia menulis tujuh poin. Di sana kemudian tanda tangan Zulkarnain dan tanda tangan Ustaz Muhammad. Kata Usama Fatimah, Kul Syekh Luqman. Wah, ditulis Syekh Luqman sudah itu. Membayangkan barakallahu Tujuh pun kepada ustaz-ustaz kita, ya Syekh, itu belum cukup. Banyak pun, ditambah lagi sampai dua puluh sekian pun. Kesalahan-kesalahan itu ditulis dalam bahasa Arab. Subhanallah. Semoga tidak benar ya. Semoga tidak benar barakallahu itu. Dia sekian poin itu. Sekarang diingkari lagi. Saya mengatakan semoga tidak benar. Semoga itu adalah fitnah dari seseorang informasi dari ilham atau ilham Iya, informasi bahwa itu Ustaz Zulkarnain terhadap kesalahan-kesalahan dia tulis 20 sekian itu adalah karena memang ditekan dipaksa. Beliau ingin ngalah. Beliau ingin ngalah daripada ribut. Ini bahasa terkam Barakallahu saya mengatakan ini semoga itu salah bukan dari sebagainya karenanya. Ya. Jadi barakallahu fikum di situ dinukilkan seumrah kurang ini dia dipanggil sama Syekh Robi. Ustaz Lukman dipanggil sendirian. Setelah itu terjadi pertemuan. Ya ini berita dari Ilham ini bahwa Syekh yang berbicara di depan-depan muridnya, di depan muridnya saya dipanggil sama Syekh Rudi saya mengatakan semoga ini berita tidak benar ya dipanggil sama Syekh Rudi Syekh Lukman dipanggil sama Syekh Rudi nah itu dipertemukan di hadapan Syekh Rudi disuruh kemudian ya hentikan semuanya ini semua peristiwa ya Allah kita sampai ketawa mendengarnya Syekh Rudi seperti anak kecil ya Barakallahu fikum dipanggil oleh Syekh Nabi untuk kemudian menyelesaikan semua sudah selesai dianggap selesai semua masalah yang ada di Indonesia kata Syekh Nabi dalam cerita Allah melalui cerita lain di majlis terbuka di depan muridnya siapa saja yang memulai maka dia berhadapan dengan ulama pesan Syekh Nabi Barakallahu fikum Sayyidina Dalilul Luqman Kata Benar Pak, antum kemarin pernah dipanggil saya. Allah, habis kedi. Gak pernah, karena gak pernah bertemu gitu. Ustaz Lukman pulang umroh, berikutnya dia berangkat umroh. Terus kapan ketemunya? Dipanggil khusus sama Syarobi. Setelah itu kemudian bisa dipertemukan. Subhanallah. Jadi dengan kata-kata dan kalimat ini kita sedih Ustaz Luqman pertama kali ketika dia menulis tulisan-tulisan rujuknya setiap puluh itu saya ketemu di Makassar sama Ustaz Lukman kalau antum ditanya tentang Ustaz Luqman apa yang antum jawab Ustaz Lukman mengatakan bahwa saya saya yang bertanya loh ketika berduaan sama beliau sekarang kita telah mengerti tentang bagaimana ya rujuknya Ustaz Lukman eh Ustaz tulisannya Ustaz Zulkarnain. Ya, Wallah ya akhi, kita cinta Zulkarnain itu kembali kepada Allah. Ucapan dia, saya cetak kembali. Bagaimana karena saya dari suruhku ketemu itu di masa Kedua, kalau antum ditanya di majlis tentang Zulkarnain, Lukman bilang, saya tidak akan menjawab. Subhanallah. Jazakumullah khair. Bagaimana dia berusaha. Namun kenyataannya nihil seperti itu. Sampai sekarang. Makanya sesuatu ustaz mobil buat asa itu. Sampai kemudian si Khrobi terakhir. Kalimat yang keluar dari beliau ketika mendengar sistematika pendidikan sekarang itu اخرج إناثك هذا رجل خطير خطير خطير اللي bukan dia karena orang ini berbahaya, orang ini berbahaya, orang ini berbahaya. Jadi ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah saya ingatkan ini membongkar sebuah sejarah agar kita tahu perjalanan bahwa demikian sesungguhnya ya perjalanan dakwah ahli sunnah wal jamaah ujian yang menimpa kita. Tetapi jangan sampai rahimani wa rahimakumullah kita menolak fatwanya Syekh lagi tentang Zulkar Naik lalu kita memberikan pembelaan habis-habisan tentang Ustaz Zulkar lain Kalau ada di kolaka ini membela berarti beliau tidak atau mereka tidak membantu Ustaz Zulkar itu rujuk kepada Allah. Kalau ikhwan-ikhwan kita sayang terhadap Ustaz Zulkarnain kembali kepada Al-Haq mereka semestinya harus berjalan bersama para ulama yang mengekalkan hati kita yaitu barakallahu fikum usaha untuk kemudian rahimani wa rahimakumullah yaitu menjatuhkan ustaz-ustaz kita itu terjadi para pendusta-pendusta yang menusilkan subhanallah sampai dikenali sampai saya diceritakan di tubuh sama grupnya Yahya Al-Hazim bahwa yang menjadi pemecah belah ikhwan di Kendari Lukman Ba'abdu Subhanallah sebelum Ustaz Luqman itu datang ke Kendari Kendari itu sudah pecah siapa? yaitu Ahmur yang membawa pemikiran Yahya Al-Hazim Barakallahu Fikam. dia yang tertidur ketemu dengan Ustaz Hasan kan? terjadi barakallahu itu. Ustaz Lukman kemudian berbicara tentang Yahya Al-Aziz. Dituduh kembali sebagai pemecah belah. Ikhwan kita dikendal. Dua kali datang, dua kali dituduh sebagai pemecah belah. Masya Allah. Coba itu bayangkan barakallahu itu. Nah sementara belum ada yang berbicara dari grup Yahya Al-Hajuri mendekat sama Ustaz Zulkarnain. Kan ini aneh bin Azan itu. Semestinya barakallahu fikum. Yahya Al-Hajuri sekarang antum tahu ketika diusir dari kampung Syekh Mukbir rahimahullah berangkat ke Hudaya. Hudaya tidak ada yang menerima. Padahal yang memerintahkan itu pemerintah untuk ke arah penduduk Hudaybah menolak Yahya al-Hajur. Ya, ya, Berangkat ke negerinya sendiri Hajur, ditolak oleh penduduk Hajur. Sekarang Barakallahu Fikum, dia tinggal di hotelnya, di masjid murid-muridnya bukan hidup. Setelah itu gabung bersama Ali Al-Halabi, gabung sama Abdul Hasan Al-Musri, yang dulu hadis-hadisan, sekarang Masyaallah selamat Nah terus Masa itu kemudian Kita bergabung dengannya Lalu kemudian dituduh keras Karena berbicara tentang Orang-orang yang haji hajuriyin Pendelanya di Indonesia ini Barakallahu Fikum termasuk di Kendari dan sekitarnya Semestinya kita harus bersikap Karena sudah yang dilontarkan terlalu besar untuk kemudian mengajak kita mencela dan tidak menerima fatwa ulama kita. Harus barakallah fikum punya sikap ustaz-ustaz kita atau ikhwan-ikhwan kita terhadap hadirin din barakallahu fikum. Ya, saya kembali mengingatkan sejarah awal ini untuk kemudian kita bisa belajar ternyata apa yang terjadi di masa sekarang ini tentang masalah tahdir mulai dibentahkan ulama-ulama yang patut mentakdir mulai dimentahkan lagi itu adalah apa yang kita alami sekian puluhan tahun yang silam dari Yazid dan Murya maka saya katakan sama Ustaz Khulil sana Ustaz Umar waktu saya dibau-bau antum atau kita yang mengerti sejarah sekarang ini TR lagi bagi kita baru kemarin kita semoga Allah Jalla wa'ala membantu barakallahu fikum ustazin untuk kemudian cepat kembali kepada al-haq ya tentu kita tahu orang yang jujur kembali kepada al-haq melainkan Allah akan hajatnya dan masalahnya ya subhanallah barakallahu fikum ya tentu butuh bantuan kepada ikhwanuna termasuk bantuan kita jangan sampai membela beliau habis-habisan dan umat kita itu tidak tertarik kami mendukung dia bertaubat. Kedua, kita tidak menerima bimbingan ulama terhadap perkara Ustaz Kardai. Ini sangat berbahaya rahimani wa rahimakumullah semua.